Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai barakallahu fikum hafizakumullah. Naam syarat atau termasuk salah satu Salah satu cara untuk mengetahui bahwasannya seorang perawi tersebut nah barakallahu fikum dikatakan kuat hafalannya, nah secara sempurna hafalannya atau termasuk apa barakallahu fikum salah satu cara nah bahwasannya nah barakallahu fikum seorang perawi eh, nah, seorang perawi atau hadis itu apa? Hadis itu sanatnya mutasil. Sebuah hadis sanatnya dikatakan bersambung itu memiliki dua makna bersambung secara mubasyarah memang silsilahnya diketahui bersambung gitu ya atau secara hukum secara hukum nah dengan cara-cara yang sudah kita kemarin sudah kita lewati masing-masing perawi bertemu berjumpa mendengar itu mubasyarah paham ya tapi kalau masing-masing perawi meriwayatkan cuma sezaman belum tentu dia bertemu itu secara hukum saja paham ya secara hukum saja nanti kita lihat yang nomor 18 itu ya wa hal yustaratu ma'al mu'asarah subutul mulaqati aw yakfi imkanuha. Ini nanti berkaitan masalah apa? Masalah syaratnya Imam Bukhari dan syaratnya Imam Muslim dalam sahihnya. Apakah disyaratkan bersamaan muasarah sezaman itu harus apa? Harus ada ketetapan mulaqah bertemu, berjumpa atau cukup memungkinkan saja? Paham belum nih? Hidup sezaman itu apakah harus bertemu juga? Atau dia enggak bertemu tapi mungkin untuk bertemu itu loh. Mungkin saja dia bertemu cuman nggak harus bertemu gitu loh. Paham lo maksudnya? Nam ataukah harus bertemu itu syaratnya. Disyaratkan harus bertemu atau enggak intinya. Sezaman ya, tayyib, sezaman. Satu zaman sama-sama zaman itu juga. Tapi apakah diharuskan bertemu? Satu perawi dan rawi yang satunya bertemu, ketemu jumpa gitu. Atau yang penting mungkin lu berjumpa walaupun enggak berjumpa. Paham lo maksudnya? Sekarang kita misalnya sezaman dengan Nam Syekh Shalal Fauzan. Sezaman enggak? Mungkin nggak kita bertemu? Mungkin. Kalau ke sana mungkin kita bertemu. Tapi apakah harus bertemu misalkan Harus harus bertemu dari kita ke sana langsung harus bertemu gitu misalkan. Ataukah cukup kita misalkan mendengarkan kaset, mendengar suaranya. Kemudian sami asy-syekh Shalal Fauzan yaqul, aku mendengar Syekh Shalal Fauzan mengatakan fi syaritih di dalam syarat dalam kasetnya. Itu cukup atau kita harus bertemu langsung kemudian dengar langsung itu? Itu maksudnya ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat. Ala qaulain ini terbagi menjadi dua pendapat. Qala bil awal al-Bukhari. Al-Imam Bukhari mengatakan pendapat yang pertama, sezaman dan harus bertemu. Oleh karena itu di dalam Sahih Bukhari itu syaratnya ketat. Jadi masing-masing perawi harus bertemu dengan perawi yang dia mengambil hadisnya. Syaratnya ketat. Nah, enggak sembarangan. Wa qala bisani Muslimun yang berkata dengan pendapat yang kedua Muslimun. Perhatikan ya. Jadi Imam Muslim berpendapat apa? Sezaman walaupun tidak bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Kalau Imam Bukhari apa tadi? Eh, sezaman dan harus bertemu. Paham ya bedakannya? Kalau Imam Muslim apa? Intinya sezaman walaupun nggak bertemu. Walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk ber, bertemu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah. Dikit lagi. Qala An-Nawawi an qawli Muslim, Imam Nawawi punya syarah terhadap Sahih Muslim ya. Sahih Muslim ada syarahnya, syarahnya yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Berkata Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nam mengenai ucapan Imam Muslim tersebut, angkarahu al muhakikun, ahlu tahqiq, ya para peneliti, nah mereka mengingkarinya." Allah seraya berkata, "Wa in kunna kum 'ala muslim bi amalihi, walaupun kita tidak menghukumi Imam Muslim dengan perbuatannya, dengan perbuatannya dalam sahihnya, bihadzal madhab dengan madhab atau pendapat yang Imam Muslim mengatakan intinya sezaman walaupun tidak bertemu, tapi memungkinkan untuk bertemu. Paham ya? Likaunihi yajma' turuqan katsiratan yata'addar ma'aha na'am wujudu hadzal hukmi alladhi jawazahu. Nah, dikarenakan apa? Nah, dikarenakan beliau mengumpulkan di dalam Sahih Muslim berbagai macam jalannya atau istilahnya jalan yang sangat banyak, maksudnya jalan-jalan hadis yang banyak jalur hadis yang banyak yang yata'adzar ma'aha wujud hadzal hukmi alladhi jawazahu yang na barakallahu fikum eh, dengan jalan yang banyak tersebut tidak memungkinkan adanya apa tidak memungkinkan adanya enam hukum yang beliau membolehkannya maksudnya itu na barakallahu fikum terkadang dijumpai juga masing-masing perawi yang ada dalam sahih Muslim itu pun kalau diteliti juga bertemu dan sezaman itu loh maksudnya itu. Nah, Istilahnya itu secara prakteknya itu Imam Muslim juga masih menerapkan yang sezaman dan bertemu gitu loh. Enggak enggak mengharuskan harus sesuai dengan apa yang beliau Na'am barakallahu fikum bolehkan tadi itu. Kan beliau membolehkan apa intinya sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan itu bertemu. Kalau Imam Bukhari kan harus sezaman dan bertemu gitu loh. Berarti lebih ketat mana syaratnya? Imam Bukhari. Paham ya? Tapi para ulama menyebutkan kalau dalam susunan urut-urutan hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang lebih rapi dan nam susunannya bagus adalah Sahih Muslim. Tapi kalau dari sisi syarat masing-masing perawi sezaman dan harus bertemu itu lebih kuat Imam Bukhari. Nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau anda punya syarat Arba'in awiyah yang Syekh Muhammad Syekh apa? Muhammad bin Shalih Rahmatullah utsaimin alaih disebutkan sana awal-awal itu ya. Nah, mengenai apa? pantun atau puisi apa enggak pantunnya? Puisinya itu. Nah, manusia memperbincangkan Mana di antara dua sahih yang yukaddamu yang didahulukan? Paham ya? Nah, yang satunya eh, akhirnya dia apa dijamak dua-duanya. Maksudnya kalau di dalam masalah syarat untuk kesahihannya maka Imam Bukhari yuqaddam didahulukan. Tapi untuk masalah nam husni sina'atih maksudnya bagus susunannya maka Imam eh, Sahih Muslim yang didahulukan. Paham maksudnya ya? Nah, mungkin nanti kalau punya syarahnya bisa dilihat sendiri nanti. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa mahallu hadza fi ghairil mudallis. Ini pun nah barakallahu fikum syarat ini diletakkan kepada orang yang tidak mudallis. Mudallis itu dari kata dallasa yudallisu tadlisan mudallisun. Mudallis itu biasanya itu nah barakallahu fikum nah gerakannya itu terkadang dia apa? Nah menjatuhkan salah satu perawi sehingga orang-orang tersamarkan bahwasanya dia mendengar langsung dari seorang dari guru tersebut. Contohnya, nah barakallahu fikum, na'am Misalkan ada orang namanya Muhammad, paham ya? Ana bilang, "Na barakallahu fikum sami'tu Muhammadan." Naam an Zaidin misalkan. Nah, ana berarti mengambil kabar itu seharusnya dari siapa? Dari Muhammad kan, Muhammad dengan dari Zaid. Ana langsung sami'tu Zaidan. Yang Muhammad tak jatuhkan, enggak tak sebutkan. Namanya mudallis. Paham ya? Namanya mudallis. Nanti mudallis disebutkan ada dua macam, tadlis Nah, eh, tadlisu syuyukh sama tadlisu tadlisu tasmiyah nanti ya. Itu nanti pembahasannya akan disebutkan dalam pembahasan tersendiri yang jelas barakallahu fiqum al-mudallis itu nanti harus syaratkan. Syaratnya kalau seandainya dia menggunakan an nah barakallahu fikum e, barakallahu fikum hafizakumullah diteliti lagi. Paham ya? Jangan-jangan dia nah barakallahu fikum enggak mendengar langsung. Kecuali kalau dia terang-terangan di riwayat yang lain sami itu misalkan baru tadlisnya lah ya tuh. Paham belum? Karena seorang mudalis terkenal mudalis itu kalau pakai an itu curigai. Kecuali kalau dia di tempat yang lain ngomong sami itu. Kalau sami itu aku mendengar langsung kan. Nah, barakallahu fikum kalau tanpa tak itu sami itu kan mendengar langsung. Tapi kalau an dari mana kabarnya? Dari Muhammad. Memungkinkan dari Muhammad itu sebelum Muhammad itu ada orang lain itu loh. Apa maksudnya? Kabarnya dari mana ini, ya? Kabarnya dari Muhammad ternyata kita itu mendengarnya nggak langsung dari Muhammad. Di bawah Muhammad masih ada Zaid itu loh. Seharusnya dari mana kabarnya? Dari Zaid dari Muhammad. Nah, Zaidnya dihilangkan oleh dalil seorangnya berarti. Kecuali kalau dia ngomong sami'tu Muhammad dan yaqul. Aku mendengar Muhammad berkata. Berarti dipastikan dia mendengar langsung dari Muhammad itu loh. Enggak ada perantaranya. <laughs> ada gambaran enggak kira-kira? Nah, paham soalnya ya nanti kita lewatin nanti. Yang jelas syarat-syarat ini tadi dipraktekkan untuk yang selain mudallis. Amal mudallisu fala yuhkam li hadisi bittisal. Adapun mudallis jangan dihukumi hadisnya bersambung sanatnya. Illa kecuali ma sarraha fihi bisama' awir ru'yah. Kecuali kalau dia terang-terangan di dalam hadis tersebut mendengar sami'tu atau ru'yah ra'aitu. Paham ya? Nah, karena kalau pakai an itu nanti masih dicurigai apakah an beneran dari dia atau ma barakallahu fikum dia menukilkan dari orang lain gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Paham gambarannya ya? Tak ulangi sekali lagi ya. Mudallis itu contohnya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Contohnya <clears throat> Qala Muhammadun. Muhammad berkata, "An Zaidin Naam an Hamidin. Nah, Muhammad berkata dari Zaid dari Hamid. Maksudnya mengkabarkan istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dia Muhammadnya enggak ngomong dari Zaid langsung dari dari Hamid. Kabarnya dari mana? Dari Hamid. Berarti yang menyembunyikan ini. Nah, ini namanya mudallis. Paham belum? Nah, ini curigai. Jangan-jangan Muhammad enggak dengar langsung dari Hamid. Ternyata dia terang-terangan di tempat lain ngomong sami'tu Hamidan. Yakul. Berarti diterima kabar dia. Ya. Karena ternyata dia apa? Ternyata dia mendengar beneran dari Hamid itu loh. Dengan, dengan Sami itu tadi ya. Atau ra'aitu Hamidan Yakul. Aku melihat Muhammad mengatakan. di bertemu langsung Hamid bertemu langsung berarti. Tapi kalau di sini kalau nah Muhammad mengatakan nama an Hamidin. Dari mana kabar dari Hamid? Padahal dia harus, harus melalui siapa? Zaid dulu, ini namanya mudallis. Dia menyembunyikan seorang Nah, barakallahu fikum rijalus sanad atau istilahnya eh, barakallahu fikum enam seorang yang dia seharusnya menyebutkan tapi dia enggak sebutkan. Nah, karena itu nanti pengaruhnya besar sekali pengaruhnya. Ima dia gengsi dengan apa? Dengan dia ngambil ilmunya tadi itu atau karena khawatir jatuh derajatnya, misalkan ya, misalkan afannya, seorang ustadz itu kan derajatnya lebih tinggi daripada santri. Nah, dia dapat kabar dari santrinya. Santrinya namanya Saleh. Nah, Saleh itu padahal mendengar dari apa? Dari Mahmud. Anak karena gengsi misalkan atau ustadznya karena gengsi dia ngomong nah barakallahu fikum. Dari mana kabarnya? Dari Mahmud. Enggak mau nyebutan soleh lagi. Karena dia merasa masa ustadznya ambil muridnya. Paham ya? Seringnya seperti itu biasanya. Nanti ini berpengaruh pada periwayatan hadis. Nah, karena dia dapat hadisnya dari muridnya sendiri, dia gengsi enggak mau nyebutin muridnya langsung gurunya langsung aja. Paham ya? Nah, misalkan anak sekarang misalkan ya, pernah belajar dengan Syekh Yahya Al-Hajuri hafizallahu taala. Tapi di akhir-akhir ini kan anak nggak bertemu. Dengar kabar bahwasanya beliau mengatakan seperti ini seperti ini. Nah, anak nggak dengar langsung, mendengar melalui salah satu santri misalkan. Nah, anak langsung ngomong, "Aku mendengar kabar dari Syekh Yahya," katanya. Dia nggak mau menyebutkan santri tadi itu. Karena khawatir derajatnya turun gitu loh. Nah, itu nanti modalis itu seperti itu modelnya. Seharusnya dia nyebutnya kalau salah, "Haddatsana fulanun" Qala anna Syekh Yahya yaqul misalkan. Berarti kan lewat jalurnya itu ya. Kecuali kalau benar-benar apa barakallahu fikum dia bertemu langsung sami itu asy-syekh yaqul berarti dia sami itu berarti mendengar langsung gitu ya. Itu nanti layadur. Seperti itu nanti tablisnya tidak berbahaya karena dia terang-terangan di tempat yang lain dengan apa? melihat atau mendengar tadi itu. Cukup salah ya? Enam. subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu